آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwanabidina Azzaqumullah Pada pertemuan sebelumnya Telah kita ketahui bahawa hukum mengangkat seorang sebagai pemimpin negara kaum muslimin adalah wajib kita juga telah mengetahui bahwa istilah ulul amri meliputi al-umara wal ulama para pemerintah dan juga para ulama Al-umara bertugas untuk mengurus negara Al-ulama bertugas untuk mengurus syariat Allah Subhanahu wa taala Kemudian kita juga telah mengetahui bagaimana cara mengangkat seorang pemimpin kaum muslimin yang dibolehkan, yang afdol dan yang dilarang. Kita juga telah mengetahui bahwa apapun cara pemilihan pemimpin kaum muslimin wajib bagi rakyat untuk mengakuinya sebagai pemimpin. Barakofikum. Kita juga telah mengetahui adanya larangan syariat untuk minta jabatan dan juga minta atau mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin. Karena kepemimpinan itu adalah amanah dan banyak yang tidak bisa amanah ketika menjadi pemimpin dan hanya akan menjadi penyesalan di hari kiamat nanti. Barakofikum. Kemudian pembahasan berikutnya ialah tentang syarat-syarat seorang layak menjadi pemimpin kaum muslimin. Ini sebetulnya banyak kriteria. Namun yang kita sampaikan di sini ialah syarat-syarat yang bersifat wajib dipenuhi. Adapun syarat-syarat yang bersifat tambahan tidak kita sampaikan karena saking banyaknya. Barakallahu Syarat yang pertama al-Islam. Seorang pemimpin kaum muslimin harus beragama Islam. tidak boleh mengangkat orang kafir sebagai pemimpin kaum muslimin. Dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Orang kafir yang hidup di negara kaum muslimin diberi kesempatan untuk tinggal namun tidak ditempatkan di bagian penanggung jawab atau ketua atau pimpinan. Jadi mulai presidennya, menteri-menterinya, gubernurnya, bupatinya, camatnya, lurahnya, RT RW-nya semuanya harus kaum muslimin. Nah, tapi ini syarat yang wajib untuk dipenuhi. Kemudian syarat yang kedua ialah al-aqil wal balil ini berakal sehat dan sudah balik jadi pemimpin kaum muslimin harus berakal sehat tidak boleh mengangkat orang gila sebagai pemimpin kalau pimpinannya gila ya aturannya jadi gila semua ya nah mau ngurus dirinya sendiri saja nggak bisa apalagi ngurus apa ini negara ya jadi tidak boleh mengangkat dari orang gila yang sudah tidak berakal sehat kemudian balik sudah berusia balik nah anak-anak ini tidak mampu untuk menanggung beban kepemimpinan. Karena kan fisiknya yang masih lemah, pikirannya juga masih lemah, dan kekuatannya juga masih lemah. Syarat berikutnya ialah al-hurriyah. Merdeka bukan budak. Jadi pemimpin kaum muslimin harus dari kalangan orang yang merdeka. Bukan dari kalangan budak atau hamba sahaya. Taib. Syarat berikutnya ialah arjulah. Harus laki-laki. Ini pemimpin kaum muslimin hendaknya laki-laki bukan wanita. Khusus untuk laki-laki ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pernah bersabda Nah, Dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu taalaan Beliau pernah berkata, "Lamma balaghun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anna farisan mallaku ibnata Kisra." Qala Tatkala sampai berita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang-orang Persia mengangkat putri Kisra sebagai raja atau ratu. Maka Nabi pun bersabda menanggapi berita itu. Layyuf liha qaumun walau amrohum imra'atan suatu kaum suatu bangsa tidak akan pernah beruntung jika mereka menunjuk seorang wanita sebagai pemerintahnya. Nah, pernyataan ini dengan tegas bahwa pemimpin itu haruslah laki-laki. Bukan wanita. Nah. Adapun syarat-syarat yang lainnya. Maka ini hanyalah syarat-syarat tambahan saja. Seperti memiliki kemampuan fisik, memiliki ilmu yang banyak, memiliki kewibawaan dan lain sebagainya ini semuanya adalah syarat-syarat tambahan. Lalu bagaimana sikap kita jika ada seorang pemimpin yang tidak memenuhi persyaratan, tapi dia menjadi pemimpin? Nah, misalkan orang kafir menjadi pemimpin kaum muslimin. Ya. Karena negara kita ini mengikuti paham demokrasi, ya, suara terbanyak. Oh ternyata pada milih pemimpin yang kafir. Padahal mas, masih banyak yang muslim ya. Akhirnya orang kafir tadi menjadi pemimpin bagi kaum muslimin juga. Nah, apakah kita boleh untuk melengsarkannya? Ya, melakukan kudeta ya, penggulingan, kekuasaan. Barakofikum. Para ulama al-sunnah wal-jamaah menjelaskan bahwa jika terjadi kaum muslimin dipimpin oleh pemimpin yang kafir, maka dilihat jika mampu digulingkan kekuasaannya tanpa pertumpahan darah maka digulingkan diganti dengan muslim ya misalkan didatangi dinasihati maaf pak ini salah pilih harusnya yang memimpin kaum muslimin ya kaum muslimin ya Nih, salah pilih sebaiknya bapak mundur saja sebelum terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah. Ya, Bapak jadi pengusaha saja. Ya. Nah. Kalau ternyata orangnya mau, oh iya kalau begitu. Lebih enak saya jadi pengusaha saja, ya. Silakan pilih orang Islam yang menggantikan saya. Maka harus segera diganti tanpa pertumpahan darah. Namun jika dilengsarkan atau digulingkan kekuasaannya menimbulkan pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin dan kaum muslimin tidak punya kekuatan untuk melakukan hal, hal itu maka sabar dan tetap di atas perintah pemimpin selama tidak ada pelanggaran dari syariat. Ya. Tidak ada apa ini pelanggaran syariat. Taib. Misalkan dinasihati baik-baik supaya lengser turun diganti dengan pemimpin kaum muslimin dia mengatakan siapa saja yang berani menurunkan aku dari kursi kepemimpinan maka akan aku habis nyawanya dan juga pengikut-pengikutnya. Hmm. Ya. Dia marah setiap kelompok yang dituduh untuk melakukan penggulingan kekuasaan ditembak, dibunuh, dianiaya. Nah, maka dalam kondisi macam itu kaum muslimin harus bersabar ya untuk menunggu kesempatan berikutnya mendapat pemimpin yang baru, yang muslim dan banyak-banyak berdoa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau terjadi, ya. Nah. Kemudian jika ada pemimpin dari kalangan budak Kok bisa budak jadi pemimpin? Nah. padahal budak itu biasanya kan dijual beli. Ya, dijual belikan. Nah, tapi kadang-kadang budak ini juga punya kekuatan. Dia menghimpun kekuatan sesama budak. Ya, nah, kemudian memberontak kepada penguasa, terus berhasil menggulingkan penguasa. Kemudian dia menobatkan diri sebagai penguasa baru dan rakyat pun mau tidak mau harus mengakuinya sebagai pemimpin yang baru. Maka kita sebagai kaum muslimin menganggap bahwa memang budak itu tidak memenuhi persyaratan sebagai pemimpin. Tapi kalau sudah jadi pemimpin seperti ini, ya apa boleh buat. Demi kemaslahatan bersama, kita tetap mengakuinya sebagai apa ini? pemimpin. Dan tentunya kita banyak-banyak berdoa agar pemimpin yang baru nanti bukan dari kalangan budak, tapi dari kalangan orang merdeka. Termasuk kalau seandainya yang jadi pemimpin itu ialah wanita. Ya. Nah, jadi bukan bukan ibu negara lagi, tapi ibu presiden. Nah, ya kan? Nah. Jadi pemimpin adalah wanita. Nah, dipilih ternyata yang kepilih wanita. Ya muslimah, tapi wanita. Ini menurut persyaratan tidak memenuhi syarat menjadi pemimpin. Tapi kalau sudah ditetapkan sebagai pemimpin, ya bagaimana lagi? Kita harus mengakuinya sebagai apa ini? Pemimpin. Ya, demi kemaslahatan bersama. Nah, jadi yang kita sampaikan tadi adalah syarat-syarat yang ideal, ya, syarat-syarat yang memang harus diusahakan. Tapi kalau ternyata tidak memenuhi syarat, kemudian soal pemimpin menjabat sebagai pemimpin negara, kita sebagai kaum muslimin tetap menganggapnya sebagai pemimpin kita dan kita taat dalam hal yang baik barakofikum. Nah ini adalah prinsipnya ahlu sunnah wal jamaah. Termasuk kalau seandainya ada pemimpin yang zalim Karena yang memilih banyak yang dolim. Nah, ya. yang baik-baik cuma sedikit minoritas kalah. Ya. Yang tampil ialah pemimpin yang dolim. Maka kita juga tetap mengakuinya sebagai pemimpin kita. Dan kita tetap mendengar dan taat kepadanya. Asalkan perintahnya tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Auf ibnu Malik radhiyallahu taala an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Pemimpin kalian yang terbaik adalah pemimpin yang kalian cintai dan mereka juga mencintai kalian. Wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim mereka mendoakan kebaikan untuk kalian dan kalian juga mendoakan kebaikan untuk mereka. Ini ciri-ciri pemimpin yang ideal. Ya. Ialah kalian cinta dengan pemimpin kalian dan pemimpin kalian juga cinta terhadap kalian. Mereka mendoakan kebaikan untuk kita semua. Kita juga mendoakan kebaikan untuk mereka. Wasiraru a'immatikum. Sedangkan pemimpin yang paling jelek bagi kalian. Alladina tubghidunahum wa yubridunakum. Ialah pemimpin yang kalian benci dan mereka juga benci sama kalian. Sama-sama benci. Ya. Watal anunahum wayal anunakum. Kalian melaknat pemimpin itu. Pemimpinnya juga melaknat kalian. Ya, saling melaknat, saling jelek-jelekan. Ya. Kila ya Rasulullah afalanunabiduhum bisayif. Maka Rasulullah pun ditanya oleh para sahabat, apakah kita boleh untuk menebas leher pemimpin yang jelek tadi? Boleh enggak kita memberontak dan membunuhnya? Faqala la Rasulullah bersabda, tidak boleh. Ma'akomu fikumus sholat. Selama mereka masih sholat. Wa idha ra'aitum miwulatikum syai'a takrahunahu. Jika kalian melihat pemimpin kalian melakukan sesuatu yang kalian benci. Fakrahu amalahu. Bencilah perbuatannya. Wala tanzi'u yadan min to'ah. Tapi jangan kalian memberontak. Dan jangan pula keluar dari ketaatan. Jadi kita memang membahas pemimpin yang baik. Ya, kita menginginkan pemimpin yang baik, yang ideal. Tapi kalau ternyata kita diberi pemimpin yang jelek, yang jahat, yang tidak memenuhi syarat, kata Rasulullah, benci perbuatannya, benci pelanggaran-pelanggarannya. Tapi kalian jangan memberontak, jangan keluar dari ketaatan. Nah, selama mereka masih sholat, selama masih apa ini? Muslim. Kalau sudah kafir, nah ini dirinci tadi. Kalau kita punya kekuatan menggulingkan kekuasaannya tanpa pertumpahan darah dilakukan. Tapi kalau sampai menimbulkan pertumpahan darah dihentikan. Kita sabar dalam menghadapi pemimpin yang kafir dan berdoa agar segera diganti dengan pemimpin yang muslim. Nah. Lalu bagaimana jika di suatu negara ternyata ada dua pemimpin jadi ada penguasa muslim yang sah. Ya. Kemudian datang pemimpin baru, tandingan. Nah, tidak mengakui pimpinan itu. Ada pimpinan baru, tandingan. Tidak enak-enak, ini penguasanya yang sah. Ternyata ada pemimpin baru, tandingan. Ya. Yang siap untuk menggulingkan pemimpin yang lama. Nah, ini belum, belum, belum digulingkan. Dia masih mencari masa. Ya. Taib. Kalau terjadi hal semacam ini, ada pemimpin yang sah dengan pengikutnya dari kalangan rakyat, kemudian datang orang baru ingin menjadi pemimpin tandingan dan berusaha untuk mencari masa dan berusaha untuk menggulingkan kekuasaan pemerintah yang lama maka sikap kita sebagai kaum muslimin adalah tetap taat di bawah pemimpin yang pertama dan ikut bertawun dengan pemerintah memberantas Pemimpin tandingan tadi karena dianggap sebagai pemberontak. Ya. Nah. Taib. Nah, contohnya sekarang yang sedang uh, terjadi itu di Yaman. Ya. Pemimpin muslim yang sah. Ya. Punya masa, punya rakyat ya. Kemudian datang pemimpin dari Syiah Husi dengan pengikutnya berusaha menggulingkan kekuasaan pemimpin yang lama. Maka kaum muslimin di Yaman wajib untuk tetap taat kepada pemimpin yang lama dan siap bertawun gotong royong mengusir dan memerangi pemimpin baru tandingan itu yang ingin menggunakan kekuasaannya. Nah, terjadilah apa yang terjadi di sana, ya. Nah, perang. Tidak boleh bagi kita kemudian gabung dengan kelompok pemberontak. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh alimah Muslim. Dari sahabat Arfajah radhiyallahu taalaan. Kala ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man ataakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahid Barang siapa yang datang kepada kalian dalam keadaan kalian diurus oleh satu orang pemimpin yuridu ayyashukka asalkum. Orang baru yang datang itu ingin memecahkan tongkat kalian. Itu ingin memberontak. Au yufarriqa jama'atakum atau ingin memecah belah barisan kalian. Faktuluhu, maka bunuhlah orang itu. Hmm. Jadi Rasulullah SAW memberi petunjuk kepada kaum muslimin. Kalau sudah memiliki pemimpin muslim yang sah, hendaknya tetap taat kepada pemimpin muslim yang sah. Kalau ada pendatang baru yang ingin menggulingkan kekuasaan pemimpin muslim yang sah, maka hendaklah bertawun dengan pemimpin yang sah untuk memeranginya. Ya, untuk memeranginya. Baik. Juga ditegaskan dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim juga. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an. Qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ida buyi'a" li ini, Jika terjadi ada dua pemimpin yang dibaiat, yang diangkat. Faktulul akhor min huma. Maka perangilah yang terakhir dari keduanya. Ya, jadi ada dua pemimpin yang diangkat. Masing-masing punya masa maka perangilah yang nomor dua. Karena yang nomor dua ini adalah pemimpin tandingan. Pemimpin pemberontak. Nah, untuk memerangi pemberontak, kita bersama dengan apa ini? Pemimpin kaum muslimin. Ya, tidak sendiri-sendiri. Ya, dikoordinasi dengan apa ini? Pemimpin kaum muslimin. Nah, nah seperti kalau di Indonesia, ya, nah sudah ada pemimpinnya, itu Presiden Jokowi, nah, ya, ya sudah Presiden Jokowi inilah pemimpin kaum muslimin. Oh, ternyata muncul di Papua atau di Aceh, kemudian mengangkat pemimpin yang katanya penguasa Papua atau penguasa Indonesia yang mau memberontak, mau melepaskan diri dari kepemimpinan Jokowi. Nah, maka mereka itu adalah pemberontak. Diperangi. Untuk memerangi mereka harus bergabung dengan apa ini? Komando pemimpin muslim yang sah. Itu aturan dalam Islam seperti itu. Jadi kita itu dilarang untuk memberontak kepada pemimpin muslim yang sah. Juga dilarang bergabung dengan para pemberontak. Ya. Lalu bagaimana kalau ternyata pemberontaknya menang? Pemimpin kita yang sah itu kalah. Lengser ke Prabon. Nah, kalah. Pemberontaknya naik tahta jadi pemimpin dan memaksa semuanya untuk mengakui dia sebagai pemimpin maka sikap kita sebagaimana yang saya sampaikan tadi pagi. Ya, gimana lagi kita dapat pemimpin baru. Pemimpin yang diambil dari pemberontakan. Kita sudah mengucapkan selamat tinggal sama pemimpin kita yang saat tadi yang lengser dan gak punya kekuatan lagi ganti pimpinan baru ya walaupun kita tidak ridho dengan aksi pemberontakannya juga tidak senang dengan caranya merebut kekuasaan. Tapi kalau dia sudah dinobatkan sebagai pemimpin baru dan sah, nah, kita juga harus mengakuinya sebagai apa ini? Pemimpin. Walaupun dengan apa ini? Berat hati. Itu aturannya seperti itu. Jangan kemudian kita kemudian menghimpun kekuatan baru untuk menjadi pemberontak, menggulingkan pemberontak. Itu namanya sama-sama jadi pemberontak. Nah, wah memang kita dilarang jadi apa ini? Pemberontak. Nah, barakofikum. Ini tentang masalah syarat-syarat kepemimpinan, kemudian kepemimpinan yang baik dan yang jelek, dan bagaimana sikap kita jika pemimpin kita tidak memenuhi syarat atau melakukannya dengan cara-cara yang salah sehingga menjadi pemimpin. Kita tetap as-sam'u wa Kemudian pembahasan berikutnya ini tentang kewajiban bagi pemimpin. Nah, ya. Ini barangkali nanti ada yang jadi pemimpin maka harus memperhatikan kewajiban-kewajibannya Di dalam syariat kita diajarkan bagi setiap orang yang menjadi pemimpin, apalagi pemimpin negara, memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut. Al-awwal yang pertama, iqamatuddin. Kewajiban pemimpin kaum muslimin ialah menegakkan agama Islam di wilayah kekuasaannya. Nah, sudah dipercaya oleh kaum muslimin menjadi pemimpin, maka harus menegakkan agama Islam di wilayah kekuasaan. Bagaimana cara menegakkan agama Islam itu? bihifdihi. Yang pertama, menjaga ajaran Islam. Jangan sampai ada yang menodai atau melecehkan atau menjelek-jelekan Islam. Dijaga. Wal amali bih. Yang kedua diamalkan ajaran Islam itu. Karena pemimpin itu ialah panutan. Jadi pemimpin ya harus mengamalkan ajaran Islam. Waktunya sholat ya sholat. Ya, nah. Waktunya puasa ya puasa. Begitu. Waktunya haji ya haji. Waktunya zakat ya zakat. Begitu. Itu pemimpin punya kewajiban seperti itu. Jangan sampai waktunya sholat, saudara-saudara sekalian Waktu sholat telah tiba. Saya persilakan untuk sholat. Ternyata dia kemudian pergi. nggak sholat. Wah, ini pemimpin yang tidak melaksanakan apa ini? Kewajibannya. Waktunya puasa Ramadan. Dia mengucapkan selamat puasa Ramadan. Bagi segenap kaum muslimin. Ternyata dia langsung makan minum di depan umum. Ya, nah, ini berarti tidak melaksanakan kewajibannya. Ya. Nah, wa da'wa ilaih termasuk menjaga agama Islam ialah berusaha mendakwakan Islam di pemimpin negara Islam itu tidaklah berusaha untuk mendakwakan Islam ke pelosok-pelosok ya jadi dia menugaskan para da'i ilallah ditajunkan ke daerah-daerah pelosok ya Pangkalan Bun Sepuluh orang dai. Hmm, ya. Banjarmasin, Pontianak kasih ya. Nah, Ternate, Kendari, Ambon kasih ya. Daerah-daerah pelosok sebarkan dai-dai agar bisa menyebarkan ajaran Islam. Itu tugasnya pemerintah harusnya ya. Nah, seperti dulu ketika Rasulullah SAW masih hidup mengutus Mu'ad ke Yaman ya dan juga para sahabat ke tempat-tempat yang lain ya menyebarkan Islam. Itu termasuk bentuk menegakkan agama Islam. Wa tanfidhi ahkamihi wa hududihi. Nah, menerapkan hukum-hukum Islam jadi kewajiban pemerintah ialah menerapkan hukum-hukum Islam, tidak malah mencukur habis hukum-hukum Islam. Nah, diterapkan hukum Islamnya, ya. Nah, ini kewajiban mereka. Kalau nggak dilaksanakan berarti pemerintahnya tidak melaksanakan kewajiban. Dosanya dia yang nanggung. Ya. Tanya, kalian berani enggak? Kalau seandainya sekarang jadi presiden begitu, nerapkan hukum Islam, ya. Jangan bilang siap gitu, ngomong saja. Nanti kalau jadi presiden ternyata enggak bisa ngapa-ngapa ya. Nah. Ya. Jadi jangan asbun, asal bunyi. Ya, karena jadi pemimpin itu enggak semudah yang dibayangkan. Ya, dia sepertinya berkuasa tapi tidak kuasa. Mm-hmm. Ya. Berkuasa tapi tidak kuasa. Gimana itu? Dia berkuasa jadi pemimpin, tapi tidak berdaya ketika harus menerapkan hukum-hukum Islam. Yang mencuri potong tangan, mm-hmm. diprotes sama masyarakat, ya. Akhirnya mundur. Ya ya, enggak jadi, enggak jadi, enggak jadi. Namanya berkuasa tapi tak kuasa. Eh, ya. Yang berzina sudah menikah dirajam sampai mati, diprotes satu kabupaten. Hmm. Hanya ya enggak jadi enggak jadi. Ya, maaf maaf. Ya, enggak jadi. Namanya berkuasa tapi enggak kuasa. Sehingga berat jadi pemimpin apalagi di negara Indonesia seperti ini. Berat. Tapi kita harus menyampaikan itu kewajibannya siapa? Pemimpin dalam menegakkan agama. Ialah dengan menerapkan hukum-hukum Islam. Kemudian kewajiban pemimpin dalam menegakkan agama ialah al-hukmu bainan nas bima anzalallah mengadili persengketaan manusia dengan hukum Allah. Ini mendirikan mahkamah-mahkamah syariah. Pengadilan-pengadilan agama. Bukan hanya untuk mengurus pernikahan dan perceraian atau warisan. Ya. Tapi semua perkara diadili dengan hukum Allah. Jadi pengadilannya bukan pengadilan negeri, tapi pengadilannya semuanya pengadilan agama, mahkamah syariah. Nah, korupsi misalkan ya diadili di mahkamah syariah. Nah, ini korupsi termasuk bentuk pencurian apa penjambretan apa perampokan. Nah, ya, begitu. Nah, Kemudian termasuk bentuk menegakkan agama yang menjadi kewajiban seorang pemimpin ialah al-jihad fi sabilillah. Memimpin pasukan perang untuk berjihad fi sabilillah. Nah, ini kalau negaranya diserang oleh orang-orang kafir ya. Maka kewajiban pemerintah ialah memimpin pasukan dan angkatan persenjata yang dimiliki untuk mengusir penjajah atau orang-orang kafir yang menyerang wilayah negara kekuasaan. Nah, misalkan ada orang-orang Belanda ya, kemudian menyerang Indonesia ya. Nah, dengan bala tentara mereka maka menjadi kewajiban bagi pemerintah Indonesia untuk memimpin pasukan dan bala tentaranya mulai dari angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, ya, kepolisian untuk apa ini? Mengusir penjajah tadi. Berjihad fi sabilillah. Nah, <clears throat> ini kewajiban pertama. Kemudian kewajiban yang kedua. Ikhtiarul akfa'a ikhtiarul akfa'i lil manasib wal wilayat. Menunjuk orang-orang yang ahli pada pos-pos dan wilayah-wilayah tertentu. Atau bahasa yang lain adalah memilih para pejabat dari orang-orang yang ahli di bidangnya. Nah, jadi penguasa muslim yang sah punya kewajiban menunjuk putra bangsa terbaik yang memiliki keahlian sesuai dengan bedanya masing-masing. Ya. Ini kewajiban memang ya. Tugas pemerintah. Ini menteri agama ya. Pilih mereka yang memang ahli agama dan paham agama dan istiqomah di atas agamanya. Nah, menteri olahraga misalkan, ya, ya ditunjuk orang yang ngerti olahraga dan bisa olahraga. Nah. Ya, jadi paham tentang olahraga, ya. dan yang lain. Masih banyak tugas-tugas penting ya. Itu tugasnya dan kewajiban penguasa. Karena kalau salah pilih dalam menunjuk pejabat-pejabat yang membantunya, maka akan memperlemah roda pemerintahannya sendiri. Contohnya, menunjuk menteri agama, tapi orangnya itu nol besar tentang agama, nggak paham agama. Pendidikannya mulai TK sampai perguruan tinggi itu negeri semua. Nggak ngerti agama, nggak bisa baca Quran, ya. Nah, nggak ngerti hukum-hukum agama. Mau oh, jadi menteri agama, wah, wah ini bisa membuat pincang roda pemerintahan. Bicara masalah agama menggunakan biologi, <laughs> Gak ngerti agama, ngertinya biologi, ya IPA, nah gitu. Ini tidak pada tempatnya. Ngerti ya? Misalkan menunjuk panglima tentara nasional Indonesia. Nah, ya dari tentara. Nah, Panglima TNI ternyata dari pengusaha. Nah, ya. ya, nanti tentaranya ini tidak dilatih tempur, tapi dilatih bisnis. <laughs> Nah, ya. Ini salah. Ya, dalam milih. Nah, ya. jadi harus tepat dalam memilih pejabat-pejabat yang akan membantunya. Nah, kemudian kewajiban yang ketiga. Muhasabatul imami ummalahu ala ma yakulun wa ya'malun. Seorang pemimpin negara harus mengawasi tugas-tugas pembantunya. Baik ketika berkata ataupun bertindak. Nah, jadi jangan hanya terima laporannya, asal bos senang. Ya. Nah. Tapi harus benar-benar apa ini? Ada kontrol. Ya, Menteri-menterinya habis ngomong apa? ya, bikin pernyataan apa di media massa, ya, itu harus dikontrol. Ternyata ngomongnya sembarangan, panggil, tegur. Kebijakan-kebijakan apa yang telah dibuat oleh menteri-menterinya? Apakah sesuai dengan apa yang dicita-citakan atau yang diinginkan oleh penguasa itu? Dikoreksi. Jangan cuma apa ini? menerima laporan asal Bosna. Ya. Nah. Itu berat ya. Jadi pemimpin itu apa? Berat. Apalagi kalau negaranya seluas Indonesia seperti ini. Benar-benar yang asalnya tertib tidurnya menjadi kurang tidur, ya. yang asalnya tertib makannya menjadi apa ini? Kurang makan. Ya. Nah, itu kalau benar-benar menjalankan tuh tugasnya. Nah, kalau nggak menjalankan tugasnya walaupun negaranya besar, tugasnya berat, ya nggak berat baginya, dia nggak pernah bertugas. Nah, time. Kemudian yang keempat, tafakkudu ahwali ra'iyah wa tadbiru umuriha bima yuhakikul maslahat. Seorang pemimpin negara harus memperhatikan urusan rakyatnya dan kemaslahatan rakyatnya. Nah, jadi pemimpin negara itu tidak kemudian memperhatikan urusan pribadinya saja atau urusan keluarganya atau urusan teman-temannya ya tapi harus memikirkan rakyatnya dan kemaslahatan rakyatnya nah kalau punya uang banyak ya boleh nah rakyatnya dikasih Ya, pagi-pagi uang, enggak apa-apa. ya. Nah, uangnya sendiri sudah banyak, ya. Jadi presiden tambah banyak uangnya. Nah, sekali-kali bagi-bagi uang ke rakyatnya. Jangan ketika apa ini? Dulu sebelum jadi presiden bagi-bagi supaya dapat pilihan ya jadi presiden. Nah, sekarang kalau jadi presiden ya pagi-pagi. Nah, biar yang miskin jadi kaya, yang kaya biar tambah kaya. nggak apa-apa, sama-sama merasakannya ya. Nah, atau biar yang miskin seperti yang kaya, nggak apa-apa, ya didata. Mana saja yang miskin kasih, kalau tidak bisa memberi dari kantongnya sendiri, ya paling tidak ada anggaran untuk rakyatnya, untuk kemakmuran. Nah, ini tidak banding-bandingkan. Ini kita tidak banding-bandingkan negara satu atau yang lain ya. Permasalahan kita ialah memberi contoh. Nah, paham ya? Jangan salah paham. Kalau saya sampaikan semacam ini, Bukan banding-bandingkan antara negara Indonesia dengan negara yang lain, tidak. Tetapi hanya semata-mata apa ini? Contoh. Ya. Contohnya ini, Raja Saudi yang baru, ya, Raja Salman, ya. Nah, dia bersyukur jadi raja, ya. Nah, bagi-bagi uang. Iya. Jadi rakyatnya yang punya hutang biar bisa melunasi hutangnya. Yang nggak bisa menikah biar bisa menikah. Nah. Yang nggak punya modal biar punya modal. Yang kaya ya biar tambah kaya nggak apa-apa. Ya, nah. Kasih. Nah. Begitu. Seorang pemimpin itu tidak membebani rakyatnya. Tapi memikirkan bagaimana rakyatnya itu makmur. Nah, nah tugas pemimpin kan ngurusi rakyatnya. Bukan diurusi oleh rakyat. Seperti itu. Ini kewajiban dari pemerintah. Kalau pemerintah nggak melaksanakan berarti dosanya ditanggung pemerintah. Karena nggak melaksanakan kewajiban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. 6. Nah, Fal amiru alladhi ala nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Pemerintah yang menjadi pemimpin masyarakat adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Mutafakun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, jadi pemimpin itu harus sering apa ini? Kontrol bagaimana keadaan rakyatnya. Datang ke daerah-daerah ya. Nah, butuh apa ya? Yang kurang apa? Nah, Catat langsung dilaksanakan ya. Nah. Begitu. Oh, ternyata di sini butuh perluasan lahan untuk pembangunan pondok. Oh, iya. Butuh berapa? Hmm. Kasih. Nah, Oh ini ternyata banyak penduduk yang belum punya rumah. Oh iya, nih bantu. Gitu. Seperti itu. Jadi pemimpin itu mikirkan rakyatnya, bukan rakyat mikirkan pemimpinnya. Ya, Harakafikum nah. itu kewajiban pemimpin. Nah, kemudian yang kelima, arifku birra'iyah wa nushulahum. Seorang pemimpin berkewajiban untuk bersikap lemah lembut kepada rakyatnya dan menasehati yang baik rakyatnya. Nah, nah pemimpin yang kita cintai adalah pemimpin yang juga mencintai kita, ya. Nah, sopan, lembut sama rakyat, ya. Nah, gak bentok-bentok, gak marah-marah, ya. Nah, Barakallahu Taib. Nah, sehingga terwujud tadi pemimpin yang ideal. Mereka mencintai rakyatnya, rakyatnya mencintai pemimpinnya. Nah, eh, ini persiapan Ramadan. Saya contohkan saja ya. Ini negara Brunei Darussalam. Ya. Ini sultannya itu sudah pesan pertonton korma untuk dibagikan kepada masyarakat di sana sebagai persiapan untuk buka puasa dan makan sahur dari kantongnya nah, ya nah perhatian lembut sama apa ini rakyatnya nggak malah kasar atau menakut-nakuti rakyatnya ya nah barakofikum nah ini adalah kewajiban dari seorang pemimpin berat ya berat kalau kita ngurus anak istri yang banyak saja yang kewalahan ya kan harus memperhatikan mereka lembut sama mereka ya Sabar kalau ada yang rewel ya. Nah, ini yang diurus satu negara. Yang rewel itu banyak ya. Nah, yang nggak bisa atur ya, nggak bisa diatur juga banyak sehingga harus berusaha untuk menahan diri untuk bisa merangkul, sabar, lembut begitu ya. Jadi kekerasan tidak boleh dilakukan atau dilawan dengan apa ini? Kekerasan. Kemudian yang keenam, musyawaratu ahli surah fil umur. Kewajiban seorang pemimpin adalah mengajak tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi teladan untuk bermusyawarah dalam urusan-urusan kenegaraan. Misalkan dia punya rencana, ya. Rencananya ialah penyebaran masjid di pelosok-pelosok supaya bisa terlaksana dengan baik supaya tidak disalahgunakan supaya bebas hambatan manggil tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi teladan ya ke istana, diajak perampok. Enaknya bagaimana? Ya, diajak musyawarah. Karena mereka yang tahu keadaan di daerah-daerahnya sendiri-sendiri sehingga pemimpin dapat masukan yang baik dan bisa memutuskan dengan baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang merupakan nabi pilihan sebetulnya enggak butuh masukan dari siapapun karena beliau pasti benar dan dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau diperintah untuk bermusyawarah dengan sahabatnya dalam mengurus suatu urusan. Disebutkan dalam surat 6. Ali Imran ayat 159. Wasyawirhum fil amri. Wahai nabiku Muhammad SAW ajaklah mereka bermusyawarah. Ini para sahabatmu ya untuk suatu urusan. Itu nabi kita. Gak butuh masukan dari siapapun karena apa yang beliau sampaikan pasti benar, pasti tepat karena dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau diperintah untuk apa ini? Bermusyawarah dengan para sahabat. Apalagi kita. Nah, kita ini enggak dibimbing wahyu dari Allah, ya. Sering salah lagi. Nah, kalau jadi pemimpin hendaklah merangkul orang-orang yang memang layak diminta bermusyawarah. Tapi yang ketujuh, riayatu masolihil ummah ada khiliyah wal kharijiyah. Kewajiban seorang pemimpin adalah berusaha mengurus kebutuhan umat baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Hmm, ya. Jadi rakyatnya yang di dalam negeri ya diurus, yang di luar negeri juga diurus. Ini kewajiban. Kan banyak rakyat yang kemudian apa ini mengembara ke luar negeri entah untuk belajar entah untuk kerja atau bahkan untuk ya semata-mata apa nih tinggal di sana ya nah ini kewajiban pemerintah ialah mengurus rakyatnya supaya mereka itu kebutuhannya terpenuhi baik di dalam negeri ataupun di luar negeri ya. nah Misalkan ada yang bikin masalah di luar negeri, ya pemerintah berkewajiban untuk apa ini? Membantu menyelesaikan masalah, ya. Atau ketika di luar negeri terjadi peperangan kayak di Yaman itu, ya. Pemerintah juga berkewajiban untuk mengurus rakyatnya yang di sana supaya tidak menjadi korban-korban perang. Nah, dan lain sebagainya. Ini kewajiban pemerintah. Asamin yang ketelapan. Ayakuna kutwatan hasanatan li ra'iyatihi fi dinihi wa khuluqihi. Ayakuna kutwatan hasanatan li ra'iyatihi fi dinihi wa khuluqihi. Seorang pemimpin wajib untuk menjadi teladan yang baik bagi rakyatnya dalam agama dan akhlaknya. Jadi kalau sudah jadi pemimpin itu harus bisa menjaga diri, ya, bisa menjadi teladan yang baik. Nah, baik dalam peragama ataupun dalam pertingkah laku. Tadi itu waktunya sholat dia sholat. Waktunya puasa dia puasa. Waktunya zakat ya zakat. Waktunya haji dia haji ya. Nah, tingkah lakunya juga begitu menyiteladen. Nah, Atasik yang kesembilan. Husnudzan bil muslimin wa adamu tatabbu'i auratihim. Termasuk Kewajiban penguasa atau pemerintah ialah berbaik sangka. Ya, berbaik sangka terhadap kaum muslimin dan tidak memata-matai mereka. Jadi pemerintah hendaknya berbaik sangka dengan rakyatnya. Ini kaum muslimin dan tidak memata-matai mereka. Ya, kaum muslimin adalah orang-orang yang apa ini? Menginginkan kebaikan. Agamanya juga rahmat alil alamin. Ya. Jadi enggak usah dimata-matai. Nah. Nah, sekarang ini ya mohon maaf ya. Ini memang penguasa kita dibikin ribut dengan adanya tindakan-tindakan terorisme yang pelakunya ya kebanyakan kaum muslimin. Sehingga yang terjadi adalah kecurigaan yang tinggi terhadap apa ini? Kaum muslimin. Mereka dimata-matai. Ya. Pasang intel-intel ya di masjid-masjid di pondok-pondok pesantren, ya, di tempat-tempat perkumpulnya kaum muslimin, apalagi yang aktivis-aktivis. Ya. Nah, karena dibikin resah oleh gerakan terorisme. Sebetulnya nggak perlu seperti itu, ya, nggak perlu seperti itu. Kewaspadaan tetap tapi yang paling penting ialah pendekatan. Ya. Nah, tidak kemudian memata-matai, kemudian langsung curiga. Akhirnya yang terjadi apa? Salah tangkap, salah tembak. Nah. Karena wajahnya mirip, bajunya mirip. Nah. Termasuk saking curiganya kepada kaum muslimin. Nah, di sebagai negara itu sampai melarang wanita-wanita yang bercadar ya di tempat-tempat umum karena cadar itu katanya digunakan untuk mengelabui aparat ya nah. tapi pihak keamanan asah ya nah tidak bisa mendeteksi wajah-wajah mereka ya. Nah, karena teroris itu menghalalkan segala cara ya. Laki nyamar perempuan pakai cadar ngebom. Nah, ini yang kita sayangkan semacam itu. Akhirnya kaum muslimin yang dicurigai yang enggak bersalah kena ya. Harusnya enggak seperti itu. Harusnya pemerintah khusnudan, perbaik sangka dengan kaum muslimin dan tidak mata-matai mereka. Nah, Taib. Kemudian yang ke-10, ikhtiarul bitona as-salihah. Ini kewajiban penguasa ialah memilih penasihat-penasihat terdekat dari orang-orang yang soleh. Wajib. Ada penasihat presiden ya. Nah, itu hendaknya orang-orang yang soleh. Nah, ini orang yang soleh, yang berilmu, yang bertakwa, jadi penasihat. Nah, jangan milih penasihat dari kalangan orang-orang fasik. Ya, nah, apalagi penasihat dari kalangan orang-orang kafir. nggak boleh. Nah, karena mereka-mereka yang fasik itu akan ngasih masukan supaya presidennya fasik. Orang kafir juga begitu, akan memberi masukan agar presidennya melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan orang-orang kafir. Nah, ya, ya kita doakan saja pemerintah kita selektif dalam memilih Penasihat-penasihat dari kalangan apa ini? Orang-orang yang, yang solih. Tidak asal masang penasihat presiden. Ya. Nah. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala itu beliau ketika menjabat sebagai khalifah itu penasihatnya ialah para hafid ya nah orang-orang yang hafal Quran para ulama yang soleh baik yang muda atau yang tua Nah, dengan adanya penasihat yang solih, yang beriman dan bertakwa, penguasa itu akan semakin lurus jalannya. Nah, ini kewajiban, kewajiban pemerintah. Ini yang diharapkan oleh rakyat. Pemerintahnya menunaikan kewajibannya. Ya, kalau pemimpinnya melaksanakan kewajibannya mulai satu sampai sepuluh tadi Masya Allah, nanti akan dicintai oleh rakyatnya. Dan rakyatnya pun, nam, barakofikum, akan dicintai oleh pemimpinnya. Ini seperti yang disampaikan dalam hadis Nabi tadi, ya. Bahwa khiyaru a'immatikum alladina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Pemimpin kalian yang terbaik adalah yang mencintai kalian dan mereka juga cinta sama kalian. Mereka mendoakan kebaikan untuk kalian dan kalian juga mendoakan kebaikan untuk mereka. Sebaliknya, kalau pemimpinnya tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban tadi, maka yang terjadi adalah penguasanya benci sama rakyatnya, rakyatnya juga benci sama pemimpinnya, pemimpinnya melaknat menjelek-jelekan rakyatnya, rakyatnya juga melaknat menjelek-jelekan apa ini? Penguasanya, memicu gerakan pemberontakan. Karena penguasanya kongslet. <laughs> Nah, tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Rakyatnya kumat. Nah, enggak terima. Nah, ya. Itu kewajiban penguasa. Selanjutnya, wajibatul ummah. Kewajiban rakyat. Sudah pemerintahnya melaksanakan kewajiban, sekarang rakyatnya itu juga punya kewajiban yang harus dilaksanakan. Ini kewajiban yang pertama. Dan inilah tema utama materi kita ini. Ta'atu waliyil amri fi ghairi maksiatillah. Rakyat wajib mentaati penguasanya dalam perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun presidennya itu budak, mukanya jelek, nggak meyakinkan. Ya, nah. Ada kasih mukadimah tadi ya, pada yang nggak layak jadi pemimpin, kok ternyata jadi pemimpin. Nah, ya sudah. Gimana lagi? Kita dikasih pemimpin seperti itu ya. Sekalipun pemimpinnya itu budak, pramuka jelek, kita taat. Kami taat Pak. Sami'na wa ta'na. Tapi jangan memerintahkan kami untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, ya. Disuruh kerja bakti. Bersih-bersih desa. Siap. Gitu, ya. Disuruh untuk apa ini? Membantu aparat Barafikum memberantas pemberontak siap Siap ya? Baik. Disuruh untuk taat peraturan lalu lintas. Siap. Eh, siap. Nah. Samikna wa atokna. Tapi kalau disuruh berjudi enggak mau. Nah, ya. Dilarang sholat enggak mau, tetap sholat. Dilarang puasa, nggak mau pak. Kami tetap puasa. Nah, disuruh iuran, ya, untuk pembangunan tempat umum misalkan, ya, siap kita iuran. <laughs> Ya. Begitu. Disuruh makan babi. Maaf Pak, kami makan ayam. <laughs> Nggak mau makan babi. Pokoknya taatnya dalam hal yang baik, dalam hal yang maksiat tidak mau. Ya, sekalipun pemimpinnya itu budak yang permuka jelek. Ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim disahihkan oleh Albani. Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, In ummira alaikum abdun habasiyun mujadda. Jika ternyata kalian dipimpin oleh pemimpin yang budak dari Habsi, Habasa, ya, Ethiopia, mujadak yang ya mukanya pesok-pesok begitu yang karuan ya. Jelek lah. Ya, jika kalian nah diperintah oleh pemimpin yang budak dari Ethiopia hitam ya mujadak yang permuka jelek pokoknya enggak karuan ya. Hmm. Fasma'u wa tetaplah kalian mendengarnya kalian mentaatinya maqadakum bi kitabillah selama pemimpinmu membimbing kalian dengan kitab Allah. Nah, jangan ngecek ya. Ah, budak bani-bani nyuruh kita. Oh, jangan. Dia nyuruh yang baik, sami nawatok ta'na. Ya, nah. Sami'na wa ta'na. Taib. Adapun masalah perintah pemimpin dan hukumnya ini terbagi menjadi beberapa perkara ya. supaya kita tahu jenis-jenis perintah dari pemimpin. Supaya kita tahu apakah kita wajib mentaatinya apa tidak. Yang pertama, ayat muro waliul amri bima amar wa rasuluhu bih fatajibu ta'atuh. Seorang pemimpin memerintahkan kita dengan perintah Allah dan Rasulnya. nya maka wajib ditaati. Semua rakyat yang beragama Islam wajib puasa Ramadan. Barang siapa yang tidak puasa, tangkap. Ya. Allah dan Rasulnya memerintahkan kaum muslimin untuk puasa Ramadan. Wajib taat, wajib puasa. Ya. Nah. Suruh sholat berjamaah di masjid. Yang tidak jamaah di masjid, tokonya disegel. Taat, gimana lagi ya. Nah, nah kalau yang semacam ini pemandangannya ada di Saudi ya. Nah, khususnya di Mekah dan Madinah. Ya. Sudah azan tiba, tokonya tutup. Set, sholat. Selesai sholat, buka lagi. Gitu aja. Nah ada polisi-polisi yang apa namanya? Patroli. Nah. Yang belum tutup, tegur. Segera tutup. Itu ya. Tidak ada. Nah, karena perintah penguasa semacam itu sama dengan perintah Allah dan Rasulnya wajib taat. Itu ya. Nah, nah kalau di Indonesia ya kesadaran sendiri-sendirilah. Ya, nah. Waktunya adan ya sudahlah. Sholat dulu, banyak-banyak berdoa. Nanti insya Allah habis sholat, pelanggan banyak yang datang. Nah, doanya diterima oleh Allah. <laughs> ya, nah. Yang kedua, ayat murabimana Allah wa rasuluhu anhu. Fala ta'ata lahu walakin tajibu munasohatuhu. Penguasa memerintahkan kita untuk melanggar larangan-larangan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka kita tidak boleh mentaatinya dan wajib menasihatinya. Hmm. Itu diperintahkan kepada semua rakyat menjelang Ramadan untuk mabuk bersama. Maka kita tidak boleh mabuk-mabukan, ya, nggak boleh taat. Maaf Pak, kami tidak mau mentaatinya. Telepon presidennya. Pak maaf, perintah Bapak melanggar aturan syariat. Sadarlah. Ya. Nah, namanya nasihat. Ya. Nah. Paham ya? Semua kaum muslimin wajib mengikuti acara judi bersama Misalkan, saya contohkan yang yang jelas-jelas saja ya. Nah. Ya enggak boleh taat ya. Nah, nggak boleh taat. Terus dinasihati, "Wah, Pak, judi dilarang agama Islam." Ya. Hati-hati, Pak. Amanah dari Allah. Nah. Begitu. Semua wanita kaum muslimin dilarang pakai kerudung, misalkan ya. Nah. Kalau keluar rumah. Jangan taat, pakai kerudung saja. Nah, diingatkan penguasanya, maaf Pak, ini perintah dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tidak bisa dilanggar. Tidak boleh taati, tapi wajib dinasihati. Asal yang ketiga. Ayak murabima lam yu'mar bi syar'a. Walam yunha anhu. Mimma yuhaqikul maslahah. Wala yukhalifu syar'a. kanidomil murur fatajibu ta'atu pemerintah atau penguasa memerintahkan sesuatu yang tidak ada dalam syariat tapi tidak dilarang oleh syariat dan membawa kemaslahatan bersama seperti tata tertib lalu lintas Maka wajib ditaati. kofiku, Wajib apa ini? Ditaati. Kalau lampu merah, berhenti. Stop. Hmm, ya. Ada enggak wajib berhenti ketika lampu merah? Nah, dalam Quran ada enggak? Enggak ada. Dalam hadis? Enggak ada. Tapi apakah itu dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah? Enggak. Apakah membawa kemaslahatan? Iya, kalau sobat copot wah tabrakan semua ya. Apalagi kalau padat lalu lintasnya. Wajib ditaati. Ya. Kalau lampu merah, stop, jangan nyerobot. Ya. Kalau lampu merah, stop, jangan nyerobot. Contohnya seperti itu. Contohnya apa lagi? Tidak ada aturannya dalam Islam, tapi tidak dilarang dalam Islam. Dan membawa kemaslahatan. Eh? izin RT RW kalau menginap lebih dari tiga hari hmm. ya. ada wajib lapor RT RW hmm. ya lapor nggak ada aturannya dalam Islam seperti itu tapi nggak ada larangan juga ya sudah kita lapor wajib ya. nah, Pak lapor saya mau nginap setahun di sini hmm. <laughs> ya nah, lapor ya. Nah, seperti itu. Jangan kalau seperti itu bilang, mana dalilnya? Hah? Gak ada dalam Quran, gak ada dalam sunnah. Nah, kalau ada pemerintah dikitukan, pemerintah yang pintar. Sebutnya dalil yang melarangnya. Ayo. itu. Bingung dia. <laughs> Nah, tinggal yang selanjutnya. Ini ada kemaslahatan apa tidak? Paham ya? Ngerti? Nah, jadi kalau diperintahkan dengan perintah agama wajib ditaati. Kalau diperintah untuk melanggar larangan agama nggak boleh ditaati tapi harus dinasihati pemerintahnya ya dengan cara yang baik. Tapi kalau diperintah dengan perintah yang mubah nggak diperintah oleh agama juga ya dilarang tapi membawa kemaslahatan wajib ditaati. Nah, tinggal satu lagi. Agama melarangnya. Ya. Tapi pemerintah memaksa. Dan kalau tidak dituruti, maka kita akan disiksa atau didolimi. Nah, atau dipersulit urusannya. Nah, boleh nggak kita taat? ya kita taat dengan terpaksa. Ya, nah, tapi hati kita yakin ini melakukan pelanggaran. Taib. Hmm. Contohnya apa? Eh? Contohnya bayar pajak. Islam tidak membolehkan penguasa menarik pajak kepada kaum muslimin. Kalau menarik zakat, iya. Kalau pajak, tidak boleh diambil dari kaum muslimin. Itu bentuk kedoliman. Mengambil harta yang tidak menjadi haknya. Mengambil harta dengan cara yang kedolim. Ya. Tapi pemerintah akan menangkap siapa saja yang wajib pajak, tidak bayar pajak. Ya kan? Tangkap, penjara. Terus gimana lagi? Hmm, PN gitu. Ambil. <laughs> ya, nah, dosanya ditanggung sendiri. Iya, ya, nah. Paham ya? Ya namanya juga gak arti agama. Ya. Jadilah apa yang terjadi ya. Nah, target pendapatan pajak dinaikkan. Hmm. Yang asalnya gak ada pajak ya kasih pajak semua. Pajak jalan tol ada. Tarif tol ya tambah pajaknya juga. Macam-macam. Semuanya serba pajak. ya. Nah. Itu pungutan yang dolim. Pungutan yang tidak dibenarkan oleh syariat. dibebankan kepada kaum muslimin. Kaum muslimin itu punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Kalau pajak untuk non muslim. Ya. Nah. Tapi karena ada ancaman-ancaman dan pemaksaan semacam itu, ya sudah terpaksa. Terpaksa bayar pajak. Taat dengan apa ini? Terpaksa daripada nah jadi mafsadah untuk kita semua. Ini contoh-contoh ya, perintah perintah penguasa dan cara menyikapinya. Ini kewajiban pertama bagi rakyat. Kewajiban yang kedua, munasohatu diwulatil amri. Menasehati penguasa dengan cara yang baik. Nah, menasihati penguasa dengan cara yang baik. Cara yang baik yang diajarkan dalam Islam ketika menasihati penguasa ialah tertutup dan terbatas. Tidak untuk dipublikasikan. Ya. Tidak di depan umum. Tidak main belakang. Nah. Jadi kita datang ke istana. Ya. Nah. Minta izin untuk bisa bertemu langsung dengan pemerintah. Ya. Menyampaikan nasihat-nasihat, ya. Nah. Diterima, alhamdulillah. Ditolak, ya yang penting kita sudah melaksanakan kewajiban. Kita doakan semoga hati penguasa itu terbuka. Sudah. Jangan malah ngamuk atau marah ya. Nah, datang ke penguasa nasihati ditolak langsung marah-marah depan umum ya. Nah, kalau seperti ini penguasanya rusak negara ini. Dia begini, begini, begini. Wah, enggak boleh. Ini berarti niatnya bukan menasihati, tapi menjatuhkan wibawa. Maslahat apa mafsadah? Mafsadah. Pemerintah akan marah, ya, tersinggung, wibawanya dilecehkan. Pencemaran nama baik digugat. Oh, pengadilan masuk penjara. Ya. <laughs> maaf saja Atau pengecut dalam memberi nasihat. Ya, main belakang. Enggak berani langsung menghadap pada penguasa, ya. Bicaranya di depan masanya sendiri kumpulkan warga langsung penguasa itu begini begini begini begini begitu jelek-jelekan ya nah di depan apa ini masanya sendiri main belakang. Itu enggak boleh. Bukan nasihat yang baik. Itu namanya menjatuhkan wibawa, bukan menasehati. Jadi kalau menasehati penguasa itu ialah tertutup dan terbatas. Tertutup itu enggak di depan umum, terbatas itu ya empat mata, ya. Nah, diterima alhamdulillah, ditolak kita sudah melaksanakan apa ini? Kewajiban. Kewajiban yang ketiga. Nusratuhu wa mu'azaratuhu fil haq. Membela kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebenaran. Di pemerintah biasanya mengeluarkan kebijakan-kebijakan ya. Nah, kalau kebijakannya sesuai dengan kebenaran maka harus kita bela karena bisa timbul apa ini? pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Kalau pemerintah kebijakannya sesuai dengan al-haq, kita bela. Kita sampaikan kepada masyarakat supaya mengikuti kebijakan itu. Karena itu ialah al-haq. Misalkan pemerintah mengeluarkan kebijakan ya. Wajib bagi setiap muslimah yang sudah balik untuk menutup seluruh auratnya jika keluar rumah dan di tempat-tempat umum. Nah, kan ada pro kontra. Muslimah-muslimah itu ada yang gak suka pakai kerudung, ya, sukanya yang ISIS-ISIS saja. Ya, naam yang bisa agak sumuk begitu ya, pakaiannya asal-asalan. Nah. Protes. Ya, ya kan? Nah, muslimah-muslimah yang biasa pakai kerudung bersyukur ada kebijakan yang membela al-haq. Nah, sikap kita ialah membela penguasa untuk supaya kebijakannya terlaksana, ya. Oh, wanita-wanita yang gak suka menutup auratnya dikasih tahu, dinasihati ya. Bahwasanya ini bukan semata-mata kebijakan pemerintah, tapi ini merupakan kewajiban dalam agama kita. Siap menjadi seorang muslim, siap untuk menjalankan agama Islam. Ah, begitu dibela. Ya. Itu kewajiban rakyat. Kemudian yang keempat, adamul ghash wal khianah riwulatil amri. Tidak boleh menipu atau mengkhianati penguasa. Nah, nggak boleh nipu, nggak boleh mengkhianati penguasa. Ya, eh, ini yang sering dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, ini penguasa sudah menggelontorkan dana besar untuk bantuan kepada rakyat-rakyat miskin. Naam. Tapi uangnya ini nggak bisa langsung dibagikan dari penguasa langsung ke rakyat. Tapi diserahkan kepada apa ini? Petugas-petugas yang ditunjuk. Nah. Ternyata petugasnya ini nipu, mengkhianati, ya, naam. Harusnya Pak Kepala dapat setengah juta 500 ribu dikasih cuma 250. Nah. Yang 250 ribu yang lain biaya administrasi. <laughs> ya, nah. Namanya rakyat asda ah, daripada enggak lah. Mayan. Enggak bisa 500 ya 250. Nah, itu. Mana yang 250 ribu itu? Biaya administrasi petugasnya. Hmm lapor ke atasan pemerintah ya. Alhamdulillah sukses sudah tersalurkan semuanya. Beres, Bos. Gitu ya. Ini petugas-petugas ini penipu, pengkhianat. Enggak boleh seperti itu akhirnya ya. Atau memberi laporan-laporan yang bohong kepada penguasa. Ya, itu enggak boleh, termasuk bentuk penipuan dan pengkhianatan. Nah, dengan alasan ah pemerintah biasa nipu sekali-kali kita tipu mereka, oh, nggak boleh. Pemerintah menipu, kita jangan kemudian menipu juga. Pemerintah punya kewajiban, kita juga punya kewajiban sendiri-sendiri. Jangan saling membalas, ya. Nah, nah dosanya ya kita tanggung sendiri. Barakallahu Taib. Kemudian yang kelima, luzumus sabri inda dulmil wulad. Kewajiban rakyat ialah sabar dalam menghadapi kedoliman penguasa. Nah, sabar dalam menghadapi kedoliman penguasa. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda Man kariha min amirhi syai'ah fal yasbir. Barang siapa yang membenci sesuatu yang dilakukan oleh penguasanya, maka hendaklah dia sabar. Nah, sabar. Apa itu? Kebijakan-kebijakan yang merugikan atau yang membebani rakyat. Sabar. Sabar. Mintalah hak kita kepada Allah. Gak usah mengharap kepada penguasa. Nah, contoh yang paling populer itu apa? Nah, BBM. Bahan bakar minyak. Hmm, ya. Nah. Misalkan pemerintah menaikkan harga BBM selangit, maksud selangit tuh langsung naik tinggi ya. Nah. Sementara penghasilan tetap ya. Biaya BBM meningkat. Kebutuhan meningkat. Nah, kan sama saja apa ini? Membebani ya. Nah. Sabar. Sabar itu jangan demo. Sabar itu jangan protes. Nah, sabar itu ya sudah, nikmati saja. Nah, kekurangannya mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya, zat yang maha memberi rezeki. Barakofikum. Nah, bisa apa enggak? Nah, kalau dalam hal ini banyak yang enggak bisa. Nah, banyak yang enggak sabar. Nah, Alasan mereka apa? Nah, uang rakyat. <laughs> ya. Uang rakyat. Nah, kan milik rakyat, uang rakyat, supaya rakyat, rakyat, dalilnya ialah rakyat. Nah, memang mereka nggak paham agama, nggak ngerti dalil. Sehingga dalilnya cuma satu apa ini? Rakyat. Demi rakyat. Oleh rakyat. Untuk rakyat. Uang rakyat. Macam-macam hanya itu dalilnya. Rakyat, rakyat, rakyat, rakyat begitu ya. Nah, ya, nggak sabar. Itu Demo, ya. Nah, tambah nggak sabar lagi. Nah, berusaha untuk kudeta, menggunakan kekuasaan. Ya, nah, menghina, mencaci maki penguasa, macam-macam. Tapi sudah merusak sudah bikin kekacauan, BBM tetap naik. naam para fikum. Dikejar. Nah. Menderita lahir batin. <laughs> Seolah-olah rezeki mereka itu diatur oleh pemerintah. Padahal yang memberi rezeki itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Ini tuntunan Islam itu sabar. Orang yang paling sabar ialah orang Islam. Orang Islam yang paling sabar ialah orang Islam yang mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakofikum. Sabar apa enggak pak? Eh? BBM naik loh ya. Nah, penghasilan tetap, pengeluaran naik. Nah, nah. sabar apa enggak? <laughs> Nah, ya harus sabar. <laughs> Banyak-banyak berdoa kepada Allah ya, minta rezeki kepada Allah ya. Nanti Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ya. Naam. Gajinya tetap pengeluarannya naik. Ya, kebutuhan meningkat. Naam. Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, dapat proyek nah, tambahan. Nah, ya, begitu. Ada usaha sampingan, ya. Wah, ada sampingan tapi lebih banyak penghasilannya daripada yang tetap. Pokoknya banyak saya jalannya, banyak. Ya. Nah, barakofikum. Ini contoh kebijakan yang membuat rakyat mudah untuk tersinggung dan tidak sabar. Kebijakan kenaikan BBM. Ya, kita harus sabar. Sabar. Barakofikum. Nah, contoh yang lain apa? Bentuk kedoliman penguasa. Nah, tapi insya Allah belum pernah kita alami ya. Nah, merampas harta rakyat. Ya, pemerintah butuh dana besar. Akhirnya petugas-petugasnya dikerahkan datangi rumah-rumah rakyat ya, nah merampas. Keluarkan uangmu, sini. Nah. Dirampas. Gak dikasih, malah apa ini? Dimintai semua uangnya. Hmm. Jangan disisakan kecuali baju yang dikandung badan. Hmm. <laughs> Semua uang, semua perhiasan dikeluarkan. Oh, ya. Nah, kalau tidak tebak. Oh, itu kan penguasa yang dolim seperti itu, ya. Nah, gimana kalau seperti itu? Barakofikum. Sabar. Masya Allah. Benar-benar sabar orang ini ya. Sabar. Kasihkan uang. Ambil. Ambil semua, ya. Nah. Jam tangan ambil. <laughs> Kacamata jangan, ya. Nah. <laughs> nah. ini pokok ini, Pak. <laughs> ya. Nah, ambil semua. Gelas ambil, nih ambil. Nah. Silakan. Kitab kalau mau silakan. Ambil semua. Itu. Sabar. Bagaimana kalau seandainya uangnya diminta semua? kemudian kita dipukul, dicambuk. Ya. Nah, tapi kasihkan punggungnya. Yang punggung, Pak. <laughs> Mau yang mana lagi yang dicambuk? Tangan, kaki, silakan. Sabar. Masya Allah. Ya. Betapa sabarnya orang ini. Ya. Sabar. Sabar. Kasih. Ya. Mau punggung silakan, mau perut saya dicambuk silakan, Pak. Ya, nah, tangan kaki dicambuk silakan. Nah, sabar. Tetap tidak boleh melakukan pemberontakan. Nah, ya sakit, ya sakit lahir batin iya. Nah, tapi kita disuruh tetap sabar. Nah, nah nggak boleh keluar kata-kata yang menyebabkan pemberontakan ya nggak boleh seperti itu ini kalau yang melakukannya ialah penguasa nah tapi kalau yang melakukannya bukan penguasa tetapi tetangga sebelah yang suka merampok dan jambret, naam, langkai dulu mayatku. Itu lain. Naam, kalau yang ini lain. Naam, sabar ada batasnya mas. Naam. Mau ngambil hartaku, ngambil perhiasanku, langkai dulu nyawaku. Itu. Nah, yang ngancam ancam pakai senjata duel nggak apa-apa. Kalau kita mati fil jannah, dia di neraka. Kalau dia yang mati, dia di neraka. Nah, kita tidak dapat hukuman menurut aturan Islam. Karena kita membela diri, menyelamatkan nyawa, harta dan kehormatan kita. Ini tidak diterapkan kepada penguasa lain. Ya, lain. Kalau penguasa ya sudah, mau ngambil uang kita silakan, perhiasan silakan, ya peralatan silakan, mau nyambuk tubuh kita silakan dicambuk. Sabar. Ya, sambil nangis gitu. Ya Allah. Ya. Nah, pokoknya minta hak kita hanya kepada Allah saja dan berdoa supaya segera kedoliman ini dihilangkan oleh Allah segera pemimpin yang dolim diganti oleh Allah. Tidak ada niatan sedikit pun menghimpun kekuatan untuk memberontak. Jadi penguasa itu harusnya khusnudon kepada alusunnah wal jamaah. Harus perbaik sangka. Kenapa? Alusunnah wal jamaah itu orang yang paling sabar sedunia. Sampai sepatah itu loh. Suruh sabar. Tidak boleh berontak. Apakah pengecut? Tidak. Apakah pengecut? Tidak. Harus sunnah wal jamaah itu orang yang paling pembani ke Nah, jika memang benar jalannya, mereka akan menjadi prajurit-prajurit tangguh di front terdepan. Kalau seandainya itu bukan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, kita tidak akan sabar. Ya, Nah, para sahabat sampai berkata kepada Rasulullah, apakah boleh kita tebas leher penguasa yang dolim semacam itu? Apakah boleh kita memberontak kepada mereka? La, gak boleh, kata Rasulullah. Ma'akoma fikumus sholat. Selama mereka masih sholat. Jangan. Jadi siapa bilang penakut? Nah, sabar itu lain dengan penakut. ya. Nah, Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi, kalau bukan penguasa, lain urusan, ya kan? Nah, langkai dulu mayatku, kalau mau ngambil harta dan perhiasanku, ya. Nah, seperti itu. Penguasa, silakan, sabar. Tak pakai ada niatan memberontak sedikit pun pada penguasanya. Harakofiku. Beda dengan orang-orang khawarij ya begitu pemerintahnya sudah mulai tidak melaksanakan kewajiban langsung dikafirkan langsung menghalalkan darah pemerintah ya nah jadi tuh nomor satu mereka ya bagaimana caranya bisa membunuh pemerintah itu itu orang khawarij ya perbuatan mereka itu sangat melanggar aturan Islam barakallahu Nah, ini kewajiban ah, ya, kewajiban berikutnya. Luzumu jama'atil muslimin wa imamihim inda duhuril fitan wa fi kulli hal. Kewajiban rakyat ialah tetap mengikuti pemerintah yang sah ketika masa-masa fitnah dan dalam setiap keadaan. Nah, fitnah di sini ialah fitnah pemberontakan, ya, fitnah pembunuhan dan yang semisalnya. Jadi kita kalau hidup di suatu tempat yang memang orangnya ini mental-mentalnya, mental pemberontak ya. Nah, dikit-dikit ngumpulkan massa, ayo kita berontak. Nah, nah, kita harus tetap di bawah. Ya. Tetap di bawah komando pemerintah musim yang sah. Ya, tidak boleh ikut-ikutan. Ini kewajiban rakyat. Ya. Nggak boleh ikut-ikutan memberontak. Harus tetap berpegang dengan pemerintah yang sah. Di masa-masa fitnah pemberontakan seperti itu. Nah, para kafikum. Itu kalau penguasa kita masih tetap bertahan. Ketika apa ini? Dirongrong kekuasaannya. ya. Tapi kalau sudah nggak bertahan, kemudian menyerah, kemudian para pemberontak bisa merebut kekuasaan, dan resmi jadi penguasa, ya sudah, kita beralih. Ya, nak mendukung pemerintah yang sah. Tapi kita tidak ridho dengan caranya yang memperontak tadi. Nah, ini betina ausakumullah, kalau penguasa melaksanakan kewajibannya, rakyat juga melaksanakan kewajibannya, maka negara akan aman makmur dan sentosa. Dan inilah yang kita kehendaki. Barakallahu Jadi kita tidak berambisi untuk menjadi penguasa, kita juga tidak berambisi untuk menggulingkan kekuasaan, kita juga taat kepada penguasa, kita juga tidak memberontak kepada penguasa, dan kita wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai rakyat. Sekalipun penguasanya dolim. Dan yang terakhir kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas hak-hak kita yang tidak dipenuhi oleh pemerintah. Dan tetap sabar dalam menghadapi kedoliman-kedoliman pemerintah. Ini semuanya demi kemaslahatan umum. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita penguasa yang adil dan memberikan kita kehidupan yang nyaman, tentam dan sentosa dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita husnul khatimah, akhir yang baik dengan tetap taat kepada penguasa dan tidak mati dalam keadaan memberontak. Karena kalau mati dalam kondisi memberontak maka matinya adalah mati seperti mati jahiliyah. Rasulullah wasallam bersabda, "Fa innahu man kharaja minas sultani sibra mata mitatan jahiliyah." Orang siapa yang memberontak kepada penguasa walaupun sejengkal saja, maka matinya dia adalah mati jahiliyah. Nah, tindakannya itu salah besar seperti tindakan orang jahiliyah dan berdosa dengan dosa besar. Mutafakun oleh. Hadis ini disepakati oleh Imamul Bukhari wa Muslim. Dengan demikian selesai sudah pembahasan kita tentang pentingnya mentaati pemerintah. Barakofikum. Apabila yang saya sampaikan mulai awal sampai akhir ada kata-kata yang kurang perkenan atau kekeliruan atau kesalahan itu adalah keterbatasan saya sebagai manusia ya saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian itu adalah dari setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita semua dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah khususnya terkait dengan muamalah dengan pemerintah. Nah, sampai di sini semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك